Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah al baikuniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Uthaymin, rahmatullahi alaih yang mana pembahasan ini adalah pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hadis palsu. Hadis palsu itu hadis yang dibikin-bikin oleh manusia. Tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis palsu itu dilarang untuk diwujudkan karena bisa merusak manusia dan juga pemahaman manusia. Bahkan pelakunya kalau sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ancamannya sangat berat. Ancamannya mengerikan sekali. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, "Na barakallahu fikum" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Maksudnya kalau misalkan kita mungkin suatu ketika Nah barakallahu fikum melihat di WA atau Telegram atau di media sosial kok ada hadis-hadis palsu sebarkan 10 orang, sebarkan 20 orang, biasanya gitu. Itu jangan diikutin. Kalau kita ngikutin itu hadis palsu kok tahu palsu, kalau kita ikut nyebarkan berarti ikut andil melestarikan hadis palsu. Dikhawatirkan kena ancaman juga. Karena sekarang mungkin banyak ya sebaran seperti itu ya. Nah, barang siapa yang ngirimkan 10 orang maka dia akan dapat seperti ini, seperti ini. Itu semuanya tidak ada dalilnya sama sekali. Paham ya? Kadang hadisnya palsu kemudian disebarkan yang lainnya, jangan lupa disebarkan yang lainnya, itu hati-hati. Karena hadis palsu itu sangat berbahaya sekali. Seperti utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa di sana? Tentunya ilmu dunia. Adapun kalau itu nggak mungkin sampai dalam artian nggak mungkin diucapkan oleh Rasulullah SAW itu. Nah, terkadang hadis palsu itu diketahui dengan apa maknanya yang sangat nah jauh daripada eh, barakallahu fikum ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang dilihat dari lafaz-lafaznya memang lafaznya kadang membuat orang itu ragu atau membuat orang itu tertawa dan misalnya. Nah, seperti masalah apa? Nah, barakallahu badin badinjan katanya. Makanlah buah terong atau makanlah sayur terong. Nah, karena sesungguhnya terong tersebut sudah ditazkiyah dari eh, barakallahu fikum tazkiyah sekian nabi. Akhirnya orang-orang apa? Banyak yang dagang terong. Itu biasanya hadis yang dipakai oleh orang-orang perdagangan. Seperti itu banyak memalsukan hadis untuk membuat laris dagangannya seperti itu. Nah, atau misalkan man la'ibul qurrah yaumal jumu'ah fa innahu nam kada wa kada misalkan. Itu bagi orang yang pemain juga. Barang siapa yang main bola di hari Jumat maka dia akan dapat sekian sekian sekian. Nah, itu yang meletakkan orang pemain-pemain itu. Nah, seperti itu hati-hati. Hati-hati karena kalau memalsukan hadis itu ancamannya berat tadi itu. Mempersiapkan tempat duduknya di dari api neraka tadi. Allah musta'an. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi pembahasan yang kita akan bahas sekarang ini adalah apa? Adalah hadis mengenai hadis palsu sekaligus penutupan daripada kitab ini dan berikutnya insyaallah taala nanti kalau Allah mudahkan kita sambung dengan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tapi nanti ya. Nah, yaitu Nuzhatun Nazar. Nah, yang, yang syarah juga oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Naam. Kita lihat qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalika al-mawdu'u. Dan dusta al-mukhtalaq yang dibikin-bikin, al-masnu' yang diperbuat 'ala nabi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika maka yang seperti itu al-mawdu'. adalah hadis palsu. Paham ya? Sesuatu yang palsu yang dibikin-bikin yang dusta tidak ada wujudnya. Paham Tidak ada wujudnya sampai kepada Rasulullah maksudnya itu. Oleh karena itu para ulama mengarang kitab masalah apa? Masalah hadis palsu juga ada. Eh, Al-Mawdu'at yang pernah Ibnu Jauzi, ya kan? Itu isinya apa? Hadis-hadis palsu. Isinya apa? Hadis-hadis palsu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Yang dhaif aja ya, dhaif jiddan, yang hadisnya lemah sekali itu aja nggak bisa dijadikan hujah, apalagi palsu. Lebih lagi itu, paham? Ya? Hadis mungkar aja tidak bisa dijadikan hujah apalagi palsu. Nah, kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi dalam syarahnya itu, "Hadha huwa al-qismu tsani wa salatun min aqsamil hadis al-madhkura fi hadha nadmi wa huwa al-mawdu'." Inilah pembagian yang ke-32 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini yaitu maudhu' hadis palsu. Waqad arafa wal muallif qawli wal al mukhtalaq al-masnu'u ila akhirih. Dan sungguh al-mu'allif telah apa mendefinisikan dengan ucapannya hadis palsu itu adalah hadis yang dusta dibikin-bikin diper nah barakallahu fikum atau dibikin-bikin oleh manusia. Paham ya, hadis palsu? Seperti hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan. Itu juga hadis palsu. Karena hadis tersebut maknanya apa? Berarti seakan-akan mendorong orang untuk ta'asub fanatik dengan matonnya, dengan negerinya. Keliru enggak keliru, benar ataukah keliru tetap dibela. Paham ya? Itu enggak mungkin muncul dari Rasulullah SAW. Mahum. Nah, barakallahu fikum. Ya mungkin kalau matonnya negerinya itu ada negeri kaum muslimin mungkin. Tapi kalau negeri kufar, negara-negara kufar bagaimana? Kan enggak mungkin. Oleh karena itu itu tidak mungkin kalau munculnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para al-muhadditsin, al-zahabidah, para pakarnya muhadditsin mereka sangat tahu dan paham mengenai hadis dhaif itu yang mana, hadis sahih yang mana. Oleh karena itu al-Imam Bukhari, Imam Bukhari barakallahu fikum Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, nah barakallahu fikum, beliau hingga menghafal hadis yang tidak sahih berapa? 200 ribu. Nah, kata beliau, ahfadu mi'ata alfi hadithin sahihin wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal seratus ribu hadis yang sahih. Kata Imam Bukhari bayangkan Bukan seribu, seratus ribu. Banyak sekali berarti kan? Nah, kemudian dan aku menghafal dua ratus ribu yang tidak sahih. Yang seratus ribu yang sahih, yang tidak sahih berapa? Dua ratus ribu bayangkan, Masya Allah. Menunjukkan bahasanya para jahabidah, yaitu para pakar hadis itu mereka tidak membiarkan para pemalsu hadis dibiarkan gitu aja. Jadi tahu mereka, wah oh, ini hadis palsu az-dhaif, lemah tahu. Naam. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu di dalam Sahih Bukhari walaupun tidak ada 100 ribu itu belum semuanya. Paham ya? Yang beliau hafal berapa? 100 ribu. Tapi apakah semua ada dalam Sahih Bukhari? Belum. Dalam artian di Sahih Bukhari itu memang hadis-hadis yang memang beliau nah barakallahu fikum syaratkan diupayakan semaksimal mungkin itu yang sahih sudah. Paham ya? Nah, 100 ribu itu banyak lagi ya. Dalam artian itu belum belum ada seberapa. Cuman istilahnya itu aja sudah apa? Para ulama sepakat tentang apa? Asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa'ala sahihan. Kitab yang disusun masalah hadis yang lebih sahih setelah Al-Qur'anul Al Karim adalah sahihan, sahih Bukhari, sahih Muslim. Apa maksudnya ya? Naam. Yakni kata beliau, alladhi istana'ahu ba'dun nas, yaitu hadis yang dibikin-bikin oleh sebagian manusia. Yang namanya palsuan seperti itu tiruan, hadis tiruan. Nah, barakallahu fikum. Wa nasabahu ila Nabi sallallahu dan dia menisbahkan kepada Rasulullah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisin" misalkan. Kalau orang awam itu enggak paham seperti ini orang awam, yang penting hadis Pak, yang penting. Ya enggak alam mereka itu. Yang penting hadis. sahih mau dhaif yang penting hadis itu. Nah, hadis itu kan ada yang sahih, ada yang dhaif, seharusnya gitu kan. Enggak sembarang bukan yang penting hadis, yang penting sahih enggak hadisnya. Kan gitu. Kalau mereka enggak, karena mereka kebanyakan belum tahu ilmunya ya. Jadi mereka intinya ada hadis diambil aja. Kalian tuh mencari ilmu ngapain jauh-jauh di di Yaman, di Saudi, Cina juga ada ilmu katanya. Lah, mana dalilnya? Utlubul ilma walau bisin kata. <laughs> Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu hadisnya palsu, Pak. Ah, palsu yang penting hadis. Dinasihati gitu. Yang penting hadis. Kalau kita kan harus ngecek dulu, benar itu hadis atau enggak, terus sumbernya dari mana itu loh. Paham ya? Jadi tidak setiap yang hadis marfu' itu sahih, tapi kalau setiap hadis sahih pasti marfu'. Marfu' itu kan intinya wa ma lin linabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Sudah kita lewati kan? Semua yang disandarkan kepada Rasulullah, qala qala Rasulullah, mau dhaif, mau sahih, mau palsu pun itu namanya marfu'. Apa maksudnya? Ya? Nah, jadi tidak setiap hadis yang marfu' itu apa? Sahih, tapi setiap hadis sahih pasti marfu'. Mau salah ya? Nah, jadi jangan sampai tertipu. Nah, Dari sini wa nasabahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innana nusammihi mawdu'an fil istilah. Nah, yaitu hadis yang dibikin-bikin oleh manusia, kemudian dia menisbahkan kepada Rasulullah SAW, maka kita menamakan hadis tersebut adalah mawdu'an hadis palsu. Fil istilah, secara istilah mustalah hadis. Paham? Naam. Wa kalimatu mawdu'in ahal ta'ni anna al-ulama wada'uhu wa lam Naam walam eh Naam barakallahu fikum. Walam yulaqawlahu balan walam yulaqawlahu balan am anna rawiyahu wada'ahu 'ala nabi sallallahu Sekarang kalimat maudhu' ini apakah yang diinginkan adalah apa? Para ulama itu mereka memalsukan hadis atau mereka meletakkan hadis kemudian apa? Atau mereka membuat bikin hadis sebuah hadis walam yulaqaw kemudian mereka tidak menerima tidak meletakkan pada benaknya dalam artian tidak meletakkan pada benak nah benaknya atau dalam artian apa tidak peduli gitu ya dengan hadis tersebut ataukah perawinya itu yang meletakkan nama atau memasukkan hadis atas nama Rasulullah SAW ataukah perawinya yang memasukkan hadis atas nama Rasulullah SAW para ulama tidak meletakkan tidak memasukkan cuman ada perawi yang memasukkan hadis itu ataukah yang pertama gitu loh Nah, para ulama sendiri meletakkan hadis-hadis palsu kemudian tidak mengabaikan, tidak memperdulikan ataukah nah perawinya itu yang meletakkan atau membuat hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naqul kita katakan huwa fil haqiqah yashmaluhuma jami'an. Nah, pada hakikatnya nah barakallahu fikum yang diinginkan lafaz maudhu, hadis palsu itu itu mencakup dua-duanya. Fal ulama wada'uhu wa lam ayyabanin. Nah, maka para ulama mereka sengaja meletakkannya <coughs> Alhamdulillah. Ya, Dan mereka tidak menyambutnya nah barakallahu fikum atau tidak menganggapnya ayyabalin, tidak peduli sama sekali. Dalam artian tidak disambut, tidak terima, tidak diambil. Cuma meletakkan wa huwa Nah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan hadis tersebut maudhu'. Nah, maudhu itu maksudnya aslinya diletakkan, dilemparkan, dipalsukan lah sebenarnya, paham ya? Hadisnya palsu itu. Ai wada'ahu rawihi 'alan nabi. Maksudnya perawi tersebut berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham itu ya? Nah, karena wada itu terkadang maknanya seperti berdusta. Seperti sebagaimana definisinya apa tadi kan? Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u. Dusta. Paham ya? Hadis dusta yang dibikin-bikin Eh, yang diperbuat oleh manusia. Paham ya? Nah. Wal ahadits al mawdu'ah katsiratun allafa fiha al ulama ta'alif munfaridatan. Nah, artinya hadis-hadis palsu itu banyak sekali dan bahkan para ulama mengarangnya atau membuat sebuah kitab dengan karangan-karangan yang tersendiri. Ini tersendiri khusus masalah hadis dhaif atau hadis mawdu'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Al-Albani juga punya itu kan? silsilah hadis dhaifah wal maudhu' itu kan, wal maudhu'ah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Masuk juga di situ juga ada sebagian hadis palsu. Wa takallamu ala ba'dihha ala wajhin wajhin khusus dan sebagian mereka berbicara tentang sebagian hadis palsu dalam bentuk yang khusus. Dalam bentuk yang khusus. Wa mimma ulifa fi hadzal bab kitabu al-lalif al-masnu'ah fil ahadits al-mawdhu'ah. Dan termasuk yang dikarang dalam masalah bab ini adalah kitab Al-Lali Al-Masnu'ah fil ahadis Al-Mawdhu'ah. Itu contohnya. Wa minha ada juga kitab yang lain Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil ahadis Al-Mawdhu'ah. Tahu ya? Asy-Syaukani miliknya Al-Imam Asy-Syaukani. Wa minha Al-Mawdhu'at Ibnu Jauzi ini ma'ruf ya. Di antaranya adalah kitab Al-Mawdhu'at punyanya Al-Imam Ibnu Jauzi. Cuman Ibnu Jauzi itu hati-hati karena beliau itu termasuk dihukum para ulama orang termasuk salah satu imam yang mutasahil, bermudah-mudahan dalam memalsukan hadis. Maksudnya itu dalam mengatakan hadis itu palsu padahal enggak palsu. Di dalam sahih Muslim ada bilang palsu. Paham ya? Nah, karena di dalam masalah itu nanti ada yang dari kalangan muhadisin itu yang dikatakan dengan apa? mutasahil itu ada, mutasahilun maksudnya bermudah-mudahan dalam artian itu enggak memperhatikan dulu bermudah-mudahan mengatakan hadis palsu atau bermudah-mudahan mensikohkan atau bermudah-mudahan ijma padahal enggak ijma. Kita lihat Naam, illa anna Ibnu Al-Jauzi rahimahullah yatasahalu fil itlaqil wad' 'ala al-hadis, ya enggak? Hanya saja Imam Ibnu Jauzi rahimahullah itu bermudah-mudahan di dalam meletakkan atau menghukumi palsu sebuah hadis. Paham ya? Bermudah-mudahan dalam menghukumi sebuah hadis katakan palsu bermudah-mudahan. Hatta innahum dzakaru bahkan hingga Sesungguhnya mereka sebagai mereka menghadiri menyebutkan annahu saqa haditsan rawahu Muslimun fi sahihi wa qala innahu mawdhu' ini contohnya. Hingga para ahli hadis menyebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Jauzi menyebutkan satu hadis ya diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian dia mengatakan innahu mawdhu', hadisnya palsu. Bermudah-mudahan enggak berarti ini? Bermudah-mudahan. Walihada yuqal oleh karena ini dikatakan la ibrata biwad'i Ibnu Jauzi wala tasihil hakim wala biijma'il mundhir Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak dianggap hadis palsu yang dihukumi oleh Ibnu Jauzi. Dan tidak dianggap hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim karena Al-Imam Al-Hakim itu bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Tidak dianggap pula ijma' yang dinukilkan oleh Ibnu Mundhir Paham ya? Karena Ibnu Mundhir terkadang menukilkan ijma' tapi padahal enggak ijma'. Paham ya? Ini berarti menunjukkan bahasanya Para ulama telah mengecek meneliti sebagian para ulama tersebut bermudah-mudahan dalam menukilkan ijma, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis, bermudah-mudahan dalam apa? mengatakan hadis itu palsu. Walaupun istilahnya tetap kita jauh daripada mereka ya istilahnya. Cuman ada gitu loh. Mahfum misalnya ya. Naam. Li'anna haula'i tasahalun karena mereka-mereka ini bermudah-mudahan. Ma'anna Ibnu Mundir bersamaan dengan itu bahasan Ibnu Mundir dalam masalah ijma'at ya, Naam tataba'tuhu wa wajadtuhu fa wajadtuhu. Aku mengeceknya dan menelitinya kata Ibnu Saimin. Akhirnya kemudian aku mendapatinya annalahu asya' mimana mimma Naam naqala ijma' bahwasanya ada perkara-perkara yang Ibnu Mudir menukilkan itu ijma' wa yaqul la na'lamu fihi khilafan. Naam. Kalau seperti ini enggak masalah. Aku tidak mengetahui per perkara ini ada yang menyelisih. Berarti sebatas pengetahuan dia kan mungkin pengetahuan orang lain ada yang menyelisih. Daripada malam ijma' sepakat para ulama. Nah, kalau udah ijma berarti dia tahu kan semuanya. Tapi kalau mengatakan la na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui ada yang menyelisih perkara ini, berarti sebatas pengetahuan dia. Paham belum bedanya? Kalau antum wa ajma'ul ulama, para ulama telah ijma, berarti dia tahu kan? Tapi kalau la na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui permasalahan ini ada perselisihan, berarti kan sebatas pengetahuan kami atau orang tersebut. Paham itu maksudnya? Oleh karena itu kata beliau, wa idza qala dzalik kalau seandainya al-Imam Ibnu Mundir mengatakan hal tersebut, mengatakan la na'lamu fi khilafan, kami tidak mengetahui dalam perkara ini ada perselisihan, faqad abra'a dzimmatahu amamallahi ta'ala. Sungguh dia telah berlepas diri dan terhadap tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kami tidak mengetahui perkara ini ada perselisihan menurut siapa? Menurut kami. Sebatas sepengetahuan kami. Kalau diselamatkan berarti menunjukkan ada orang lain mungkin yang tahu gitu loh. Kalau ada perselisihan, paham belum ini? Nah. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kalau Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam "Wal ahadits mawdu'ah laha asbab." Hadis-hadis palsu itu memiliki sebab-sebab. Minha di antaranya at-ta'assub li madhhabin aw li ta'ifatin. Perhatian ini. Sebabnya kalau ta'assub fanatik dengan madhab tertentu atau dengan kelompok tertentu. Misalkan ada orang Syiah Syiah Rafidah asal dengan madhabnya. Mau nggak mau tetap mau ngambil hadis dari madhabnya. Paham ya? Atau misalkan dia asal dengan apa? Madhab tertentu, misalkan madhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Kalau ada hadis yang sahih dari Imam Malik nggak mau ngambil. Dia maunya ngambil kalau sesuai dengan madhabnya Hambali misalkan. Paham belum maksudnya ini? Sebabnya karena asal madhabi. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu ada ungkapan-ungkapan yang jelek karena sebabnya ta'asub ya Nambah bahwa bahwasanya akan akan muncul nanti di akhir zaman eh, seorang lelaki yang lebih jelek daripada iblis yaitu Muhammad bin Idris katanya. ya? Karena taksubnya itu fanatik dengan kelompoknya atau dengan madhabnya akhirnya dia mencoreng nama baiknya siapa? alimam, imam Asy-Syafi'i. syafii siapa namanya? Muhammad bin Idris. Nah, barakallahu fikum ada lafadznya, nah barakallahu saya khruj fi akhir zaman nam rajulun adhar min iblis. Muhammad bin Idris. Wah, taksubnya atau semana dan itu anak pernah baca itu semana dan itu ya akan datang nanti di akhir zaman seseorang yang lebih bahaya daripada iblis yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i karena apa karena tak ta'assub madhabi misalkan dia ikut madhabnya Malik Imam Maliki nah Maliki madhab Imam Malik misalkan benci dengan madhabnya Imam Syafi'i seperti itu kalau tak ta'assub madhabi itu fanatik dengan madhabnya kebenaran ada pada Imam Malik nggak mau ngambil kalau tidak ada dalam eh, pendapatnya Imam Syafi'i misalkan seperti itu tapi ahlus sunnah apa tidak ta'assub madhabi tidak mengalut mazhab tertentu. Bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hanafi. Ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Sunniyun, Salafiyun yang mengetek dan meneliti madhab madhab tersebut. Kalau mencocoki dalil diambil. Walaupun bersama Imam Ahmad. Paham lu Nah, paham ya insyaallah ya. Jadi patokannya adalah dalil. Naam. Aw ala madhhabin aw ala ta'ifatin na'am. fanatik dengan madhab atau enam kelompok. Misal al-bait nah seperti itu tasuk fanti dengan alul bait keluarga Rasulullah SAW seperti orang-orang Syiah Rafidah maunya mereka fa inna Rafidhah akdzabun nas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam perhatikan sesungguhnya Syiah Rafidah itu manusia yang paling dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan itu ada sebuah kisah itu ya wal alamnya terlupakan ditanya tentang mengenai nam dari kalangan awat jinnya saya siapa di antara kalian yang paling jahat dan paling jelek yang paling banyak dustanya Syiah Rafidah, Jin mana itu ya? Jin. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya jin itu juga macam-macam. Yang paling jeleknya jin dari kalangan Syiah Rafidah. Nah, ini. Bahkan para ulama mengatakan akfar minal yahud wan nasara. Syiah Rafidah itu lebih kafir daripada orang-orang Yahud dan Nasara. Oleh karena itu sangat disayangkan ya kalau seperti Syekh Muhammad bin Imam, Muhammad Imam, Al-Imam itu yang di Ma'bar di Yaman sana itu damai. Posisi tidak apa? Tidak dipaksa, tidak juga ditekan, damai dengan Syiah Rafidah yang memusuhi atau merangi Damat waktu itu sampai saat ini. Kalau di jalan-jalan itu misalkan temu dari mana? Dari Damat. Boleh hajur ya, Mas. Tangkap, ditangkap, diinterogasi dulu. Tapi dari mana? Makbar. atau Fadl? karena damai dengan Syiah bayangkan itu. Nah, Allah musta'an. Dan dia nggak berani mengkafirkan, dia mengatakan misalnya la nastahil dima'ahum katanya. Kami tidak menghalalkan darah-darah Syiah Rafidah. Padahal posisinya Masya Arab itu memerangi, menggempur dan bahkan apa menyerang Damat waktu itu. Seharusnya kalau dia berpikir kok seperti ini kan itu. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya sangat berbahaya sekali. Li'annahum la yastati'una an yur'an nam an an yarudu madhabahum. An yurawidu madhabahum. Naam. Dikarenakan mereka tidak mampu untuk apa? Na barakallahu fikum Eh, la yastati'una an yurawiju madhhabahum illa bil kadhib. Dikarenakan mereka tidak mampu untuk apa? Untuk na'am merenggut atau istilahnya untuk na'am barakallahu fikum eh, untuk mengajak manusia kepada madhab mereka kecuali dengan dusta. Oleh karena itu Syiah Rafidah dikenal dengan punya apa? Punya keyakinan yang namanya apa? At-taqiyah. Paham ya? At-taqiyah maksudnya menyembunyikan aslinya gitu loh. Nah, jadi orang enggak tahu kalau Syiah, senyum Kelihatannya gitu. Tapi sholatnya kalau antum tahu ritualnya sudah kayak gitu. Irsal, takbir pun nggak sedekap dan semisalnya. Nah. Perhatikan id'anna madhabahum batilun dikatakan madhab mereka Syiah Rafidah batil kama dzakara dzalika Syekhul Islam rahimahullah anhum sebagaimana hal itu disebut oleh Syekhul Islam mengenai Syiah Rafidah jadi begini barakallahu kalafikum Syiah Rafidah itu perhatikan ya Syiah terbagi menjadi dua Syiah Rafidah sama Syiah Zaidiyah Syiah Zaidiyah sama Syiah apa Rafidah, Syiah Zaidiyah itu belum dikafirkan para ulama. Karena masih istilahnya masih toleran karena mereka masih apa? menghormati sebagian para sahabat, menghormati para sahabat dan masih mengakui keimaman kekhalifannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Cuman mereka mengatakan tapi yang afdal itu Ali. Paham ya? Itu Syiah Zaidiyah. Abu Bakar menang khalifah benar, Umar juga benar khalifah, Utsman juga benar khalifah, tapi yang afdal yang aula itu Ali seharusnya. Kalau Syiah Rafidah enggak, Abu Bakar perampok, Umar perampok, perampoknya maksudnya mengambil alih apa? Naam kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib. Mereka nggak layak jadi pemimpin, mereka tauhid katanya. Dan nah, terus siapa yang memimpin Ali bin Abi Thalib langsung? Itu Syiah Rafidhah. Oleh karena itu, mereka sering dan banyak sekali mencaci maki para sahabat Syiah Rafidhah. Yang paling mereka benci siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, benci sekali itu. Karena alasan mereka Muawiyah itu mengambil alih kekuasaan bapaknya Hasan Husain yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika lagi seru-serunya dalam artian akan lagi panas-panasnya waktu itu na'am barakallahu fikum hafizakumullah enam kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib karena khilafatun nubuwah itu kan 30 tahun eh? jadi kepemimpinan Nabi itu na'am barakallahu fikum dalam artian lingkupan Nabi Muhammad SAW kan 30 tahun digenapi oleh siapa Hasan Hasan bin Ali ya nah, nah setelah itu barakallahu fikum Hasan tanazul setelah bapaknya meninggal tanazul dalam artian apa tanazul itu istilahnya, istilahnya lebih ngalah lah Nah, demi menyelamatkan darahnya kaum muslimin. Nah, itu dituduh sama siapa? Muawiyah itu perampok, merampok. Seharusnya yang naik itu adalah Hasan. Malah Muawiyah malah mengambil katanya. Nah, seperti itu. Jadi mereka enggak suka juga Muawiyah, enggak suka Hasan juga. Seringnya diagungkan mereka lah Husain. Ya enggak? Tanah Husain, tanah terbunuhnya Husain di tanah Karbala misalkan. Dan mereka agungkan Husain. Kalau Hasan dibilang pengecut, penakut, berseberangan bersamaan dan itu juga apa menuduh Muawiyah itu perampok tadi itu mengambil jabatannya Ali bin Abi Thalib. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa hunaka ahadits katsiratun ruwiyat fi dhammi Bani Umayyah. Naam. Di sana banyak sekali hadis-hadis yang eh, di sana banyak hadis yang barakallahu fi. Di sana banyak hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai cacian dan makian terhadap Bani Umayyah. Bani Umayyah itu yang keturunan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa aktsar min man wada'aha ar rafidah Dan paling banyaknya itu yang meletakkan memalsukan hadis tersebut adalah Rafidah. Li'anna Bani Umayyah karena bina wa bina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hurubun wa fitan. Karena Bani Umayyah yaitu dari keturunan Muawiyah bin Sufyan dahulu antara mereka dan antara Ali bin Abi Thalib itu banyak peperangan dan juga fitnah di situ. Oleh karena itu Hasan apa? Tanasul. Ngalah demi apa? mewujudkan agar apa? agar tidak bertumpah apa? Nah, bertumpahnya darahnya kaum muslimin antara kubunya Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Tujuannya bagus enggak? Aku dan Rasulullah sudah mengatakan inna bni hadza sayyid. Sesungguhnya ada pada cucuku ini sayyid. Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Cucuku maksudnya adalah Hasan tadi. Paham ya? Wala'allallaha an yusliha bihi baina ta'ifataini al-'azimataini minal muslimin. Eh? Bisa jadi semoga Allah SWT akan apa? Akan membuat damai Nah, antara dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin dengan sebab siapa? Hasan tadi itu. Benar terwujudkan. Sedangkan Hasan dan Hasan adalah apa? Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Hasan dan Husain itu adalah apa? Adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Naam. Wal maudhu' mardudun. Hadis palsu itu ditolak, enggak diterima. Wa tahadduts bihi haram dan menceritakan atau mengkabarkan dengan hadis palsu adalah haram. Kecuali apa? Kecuali dalam rangka memperingatkan. Ini hadis palsu itu enggak masalah. Tapi kalau untuk hadis palsu disebutkan untuk apa? Untuk menarik perhatian atau dan semisalnya haram. Illa man tahaddatsa bihi min ajli an yubayyana annahu mawdu' Naam. Kecuali orang yang menceritakan atau menyampaikan hadis palsu dalam rangka untuk menjelaskan bahwasanya hadis tersebut adalah palsu. Fa innahu yajibu 'alaihi an yubayyana dzalika lin-nas. Karena sungguhnya wajib bagi orang tersebut untuk menjelaskan hadis palsu tersebut di hadapan manusia. Jadi hati-hati. Seperti kitabnya yang di agung agung oleh Jamaatul Tabligh, kitab apa itu? Fadailu A'mal, Fadailu A'mal itu. Itu banyak hadis palsunya, hadis banyak di situ. Paham ya? Tujuannya menarik perhatian, tarhib tarhib katanya. Walaupun para ulama mengatakan boleh kita berhujjah berdalilkan dengan hadis palsu atau hadis dhaif di dalam masalah tarhib tarhib tapi itu enggak sahih. Yang sahih baik dalam masalah tarhib memberikan apa orang memberikan dorongan pada orang atau memberikan semangat orang atau memberikan peringatan itu pun upayakan mencari hadis yang sahih. Paham maksudnya ya? Naam. Wa wada' al-hadits ala Rasulillah Nah, wa wad'ul hadits, wa ya bukan wada'nya. Wa wad'ul hadith wad'ul hadits 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kaba'iri adz-dzunub. Dan memasukkan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan apa? Termasuk dosa-dosa besar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Wasabada anhu annahu qala, dan juga telah datang telah sahih dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, "Man haddatha anni bihaditsin yara annahu kadhibun, fa huwa ahadul kadhibain." Paham ya? Barang siapa yang dia itu menyampaikan hadis dariku, paham ya? Menyampaikan hadis dariku dengan sebuah hadis dan dia tahu bahasanya itu hadisnya dusta. Paham belum? Jadi dia menyampaikan hadis, tahu kalau hadisnya itu dusta. Paham belum ini maksudnya ini? Tapi dia tidak menyampaikan maka bahwa maka orang tersebut ahadul kadiben. Maka dia termasuk salah satu di antara dua orang pendusta. Nah, pertama berdusta. Nah, atas nama Rasulullah SAW. Paham ya? Yang kedua dia berdusta menyampaikan hadis palsu kepada manusia. Berdusta pada orang yang disampaikan. Paham belum ini? Nah, Allah musta'an. Wa idza aradta an tasuqa haditsan linnas, apabila engkau ingin menyebutkan hadis di hadapan manusia, wa tubayyin lahum annahu mawdhu' wa makdzub 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau akan menjelaskan kepada mereka dan engkau akan menjelaskan kepada mereka bahwasanya hadis tersebut adalah palsu dan hadis dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala budda an tadhkurahu bi sighati tamrid. Perhatikan ini. Maka seharusnya semestinya engkau menyebutkannya dalam bentuk tamrid Paham ya? Perhatikan ini, sighah tamrid itu maksudnya bagaimana? Enggak ditampakkan, enggak qala qala Rasulullah itu enggak riqila wa yurwa wa yuzkar, ya enggak? Itu. Dikatakan, telah diriwayatkan, telah disebutkan. Paham ya? Tapi kalau antum bilang qala qala Rasulullah, orang uh, ini harus palsu benar, tapi kok qala Rasulullah ya? Walaupun palsu kan dari Rasulullah kata mereka. Orang awam enggak paham kan, tapi caranya di sana ada hadis dikatakan bahwasanya utlubul ilma walau Seperti itu aja. Di sana ada hadis yang lafadznya utlubul ilma walau bisin. Nah, hadis ini palsu caranya gitu. Jangan qala qala Rasulullah. Paham belum maksudnya? Nah. Wa nahu dzalik likai la tansibu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jazm. Agar apa? Agar engkau tidak menisbahkan kepada Rasulullah dalam bentuk jazm. Paham belum ini? Nah, jadi eh, barakallahu fikum kita ketika kita ingin menyampaikan di hadapan manusia barakallahu fikum Naam, dengan dengan mau menyampaikan itu hadis palsu, maka upayakan disampaikan dalam bentuk bukan jazm tapi tamrid. Tamrid itu ya, qila, paham ya? Na barakallahu fikum yurwa, naam atau yudkar semisalnya. Naam. Li'annahu in fa'alta dzalik au qa'ta sanam. Au qa'ta san fil ibha fil iham. Dikarenakan kalau kamu itu melakukan seperti itu Allah Rasulullah, perhatikan Nah, qala kalau Rasulullah, kalau langsung ucapan seperti itu, sungguh engkau telah terjatuh apa? Engkau telah menjatuhkan si pendengar itu dalam iham. Iham itu kesamaran. Oh, jangan-jangan ini hadisnya tetap dari Rasulullah karena qala kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma wa Nah, orang menganggap ketika ini hadis palsu. Tapi palsu kenapa kalau dari Rasulullah kan itu? Itu. <coughs> Naam. Barakallahu fikum. Wa minal umuril muhimmah allati yanbaghi an nunabbiha 'alaiha Perhatikan, termasuk perkara-perkara yang penting yang kita harus memperhatikan dan memperingatkan dari uh, atas perkara tersebut, mayat alahu az-zamakhsyari. Perhatikan ini. Nah, itu apa-apa yang di, yang dilakukan oleh Zamakhsyari fi tafsirih di dalam tafsirnya apa tafsirnya itu? Al-Kasyaf. Paham ya? Al-Kasyaf yang penuh dengan takwilat. Takwilat maksudnya tahrifat. tafsir namanya kasyaf namanya. Al-Kasyaf artinya center. Tapi karena enggak ada cahaya, eh, Al-Kasyaf bila dzau senter yang tanpa cahaya. Karena banyak apa? Banyak penyelisihan di dalamnya. Nah, fi tafsirihi min tasdirihi as-surah allati yufassiruha, yaitu dia mendatangkan surat-surat yang dia tafsirkannya. Au khatamaha bi hadis dha'ifah jiddan aw mawdu'ah, atau dia menutup Nah, penafsiran atau surat tersebut di dalam menafsirkannya ditutup dengan hadis-hadis yang lemah, sangat lemah sekali atau dengan hadis palsu. Fifat litil ke surah berkaitan masalah keutamaan-keutamaan surat tersebut. Walakin Allah yassara lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah akan tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada al-Imam al Ibnu Hajar rahmatullah alaih namanya Ahmad bin Ali, Ahmad bin Ali. Fa kharaja hadits tafsir al Kashaf li Zamakhsyari Beliau pun akhirnya mengeluarkan hadis-hadis di dalam tafsir Kasyaf yang dikarang oleh Zamakhsyari wa bayyana sahih min ad-dha'if min al-mawdhu' dan beliau menjelaskan yang sahih dari yang dhaif dan dari yang maudhu yang palsu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Naam. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Baiquni rahimatullah alaihi wa qad kal jawharil maqnuni samaitu tal baiquni dan sungguh telah datang seperti mutiara-mutiara nah maknun yang tersusun dalam artian itu nah barakallahu fikum jauhar kan mutiara ya. Nah mutiara atau istilahnya yang di dalam laut mutiara namanya ya yang kecil itu. Nah, perhiasan lah istilahnya itu. Yang tersusun, rapi, rat, rapi teratur itu ya. Nah, itu yang aku menamakan Mandumah terbaikuni mandumah baikuniyah. Allahu atat adamin ya ya'ud ala hadil mandumah maksudnya mandumah atau pantun puisi ini datang dalam keadaan seperti paham ya seperti Naam barakallahu fikum jauhar itu perhiasan yang rapi dan teratur. Wa qalu kal jauhar maknuni ay misal jauhar fal kaf tasbih. Walaupun bukan jauhar beneran, tapi seperti ya namanya ter, ter, tertata rapi gitu ya. Wa atat fi'il madin wa fa'iluhu mustatir. Nam atat fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir hiya. Wa kal jauhar nam dan seperti jauhar seperti nam jauhar jauhar maksudnya adalah na barakallahu fikum wa Naam seperti perhiasan lah, permata atau selain mutiara. Nah, atau al hal, dia mansub seperti sebagai hal. Nah, maksudnya adalah apa? Aslinya waqad atat jauhara, seakan-akan gitu, jauhara. Ai atat misal jauhar. Apa maksudnya ya? Datang seperti mutiara atau seperti perhiasan. Wa qawluhu al maknun ai al mahfud an syams wa an riyah maksudnya apa? Ya seperti mutiara atau perhiasan atau permata yang terjaga dari matahari. Nah, wa anriyah terjaga dari angin-angin, wal ghubar terjaga dari debu. Fayakunu daiman nadran musyriqa. Nah, e, maksudnya apa maksudnya? Maka menjadilah perhiasan tersebut atau mutiara serta permata tersebut menjadilah setiap saat apa? berseri-seri dan juga bercahaya. Apa maksudnya itu? Nah, Wa qalu madhumatul baikuni nasabaha ilaihi li'annahu huwa nanti nadhamaha al-Imam al-Baikuni. Ada yang mengatakan namanya Toha gitu ya. Namanya Toha. Nanti di dalam cetakan yang terbaru, dalam cetakan yang bagus itu disebutkan namanya mukadimahnya. Suma qala rahimahullah, kemudian yang terakhir al-Imam al-Baikuni mengatakan fawqa salasina bi arba'in atat aksamuha sam aksamuha summa bi khairin khutimat. Naam. Yaitu pantun atau puisinya itu lebih daripada Nah, barakallahu fikum 34. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Datang pembagiannya semuanya itu eh, barakallahu fikum kemudian ditutup dengan kebaikan. Qaulu fawqa salatin bi arba'in atat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ai anha atat arba anha atat arba'atun wa salatina baitan ya enggak? Cuma totalnya adalah ada 34 pantun atau puisi. Wa qauluhu abiyatuha tsumma bi khutimat. Maka maksudnya adalah pantun-pantun atau puisinya jumlahnya berapa tadi? 34 pantun atau puisi. Yakni anna abiyata hadil mandumah ja'at fawqa salasina bi arba'in. Nah, thumma khutimat bi khairin. Maksudnya pantun-pantun ini atau puisi-puisi datang lebih daripada 30. Nah, barakallahu fikum 30 apa? 34 kurang lebihnya dan ditutup dengan apa? kebaikan. Wa ilahuna yantahi bi fadlillah ta'ala hada syarah dan sampai di sinilah telah selesai dengan karunia dan juga keutamaan Allah Taala syarah ini nasallallahu taala an yataqabbal minna namsalil a'mal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amalan soleh kami amalan soleh kita semuanya wa an yaghfir nam wa an yaghfir az-zalal wal khata innahu samiul mujib dan semoga Allah taala mengampuni ketergelinciran dan kekeliruan sesungguhnya Allah taala zat yang mendengar dan mengabulkan doa wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina wa imam ala nabiyyi wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita selesaikan namatan Al-Baiquniyah diiringi dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah insyaallah taala suatu ketika nanti jika Allah taala mudahkan kita akan baca kitab yang berikutnya yaitu Nushatun Nazar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih dan juga disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Kita sengaja memilih syarah beliau karena mudah. Mudah cara mengungkapkan, mudah bacaannya dan mudah dipahami juga. Nah, barakallahu fikum semoga nah dari akhir sampai dari awal sampai akhir kita bisa memahaminya serta bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah subhanahu wa taala sebagai mukadimah pembukaan dan gambaran global mengenai mustalah ilmu hadis tentang hadis sahih, dhaif, lemah, maudhu', palsu, mungkar misalnya. Nah, barakallahu fikum wa fiikumullah. Nasallallahu alaihi salamata wal afiyah.